Semoga Allah manjangkan umurnya, selalu dikasih sehat wal afiat. Syukur Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Mertemukan kita dalam rangka memperingati hall seorang ulama, seorang panutan, seorang soleh yaitu Al-Habib Alwi bin Segaf Segaf mudah-mudahan kita menghadiri hall ini langkah-langkah kaki kita mulai dari rumah sampai pulang lagi Allah menikal pahala-pahalanya Allah mengampuni dosa-dosa kita amin ya rabbal alamin Al-Habib Alwi adalah satu contoh panutan daripada seorang alim, seorang soleh, seorang ulama yang bisa kita jadikan panutan. Karena Al-Imamul Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya kita dianjurkan untuk memilih seorang ulama, seorang alim yang bisa dijadikan panutan bukan sembarang orang alim. Imam Ghazali menyebutkan hadis menukil hadis dalam kitabnya Ihya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajlisu inda alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Janganlah kamu duduk bersama orang yang alim sembarangan duduk bersama orang yang alim kecuali orang alim yang mempunyai sifat yang mem, yang mengajak kamu dari lima untuk kelima. Yang pertama yaitu minasyaki ilal yakin. Orang alim yang mengajak dari keraguan kepada keyakinan. Yang kedua minar riya ilal ikhlas. Dari sifat riya menjadi orang yang ikhlas. Yang ketiga minal minal kibri ila ila tawadhu. Dari sifat sombong untuk supaya kita bisa tawadhu. Yang keempat minar raghbati ila zuhud dari sifat orang yang senang dengan dunia sampai menjadi orang yang zuhud. Yang terakhir minal adawati ilan nasiha. Daripada permusuhan menjadi damai. Itu yang dianjurkan. Yang pertama dikatakan la tajlisu inda alimin. Janganlah kamu semuanya duduk bersama orang alim. Kenapa ini kok larangan? Supaya kita tidak sembarangan menjadi teman duduk kita atau tempat duduk kita bersama segala orang yang alim. Karena ilmu itu sifatnya itu bisa dimiliki segala orang. Seperti pedang. Kalau ada pedang, itu pedang bisa dipegang orang yang benar, dipe bisa dipegang dengan orang yang salah. Kalau dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau dipegang oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, kalau dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka manfaat untuk jihad visabilillah, untuk membela agama Allah. Tapi sebaliknya, kalau dipegang oleh Abu Jahal, maka untuk memerangi Islam, maka untuk mengganggu orang Islam. Karena itu ilmu sama ilmu itu bisa dimiliki oleh orang yang soleh, bisa dimiliki oleh orang yang fasik. Karena itu ilmu itu sifatnya netral bisa dimiliki oleh siapapun. Karena itu pilihlah, jangan sembarangan duduk bersama orang alim. Disamakan juga seperti air hujan. Kita tahu air hujan itu akan turun dan akan menyirami semua yang ada di bumi. Katakan waja'alna minal ma'i kulla ahai. Dan kami turunkan, kami jadikan dengan air itu segala sesuatunya hidup, apapun. Yang madorot atau yang manfaat akan hidup. Seperti seandainya air hujan itu turun, kemudian turun menyirami dari beberapa buah pohon mangga, menyirami masalan apel, manfaat ketika berbuah kita bisa menikmatinya. Tapi sebaliknya kalau turunnya menyirami ganja, menyirami pohon-pohon yang tidak ada manfaatnya bahkan banyak madaratnya, maka air itu dimanfaatkan oleh ganja dan akan tumbuh itu ganja akhirnya menjadikan madorat kepada orang-orang yang di sekitarnya. Sama ilmu juga sama. Jangan sembarangan cari orang alim karena orang alim kalau memang dia soleh akan menjadikan manfaat untuk umat. Cuman, cuman sebaliknya, kalau tidak manfaat, kalau orang alimnya fasik, maka tidak akan beri manfaat malah jadi maldoro. Karena itu Rasulullah mengatakan kecuali lima orang lima yang mengajak lima orang alim yang mengajak lima dari lima. Yang pertama mengajak daripada keraguan sampai yakin. Kalau kita ragu dalam agama kita, kita bisa yakin kalau duduk bersama dia. Kalau kita masalah akidah kita kurang kurang serak, kita hadir duduk bersama mereka, kita bisa semakin yakin. Kemudian yang kedua, dari sifat riak bisa menjadi orang yang ikhlas. Riak itu al-amal al-amal li ghairillah. Kalau al-ikhlas al-amal li wajhillah Itu amal untuk Allah Subhanahu wa taala khusus. Karena memang untuk itu kita diciptakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah untuk ikhlas. Ibaratnya orang yang ikhlas itu orang kalau orang tidak ikhlas sama dengan orang yang kirim surat. Kalau ada orang kirim surat, suratnya panjang lebar kepada saudaranya yang ada di Jakarta, kepada saudaraku yang ada di Jakarta, memberikan kabar semuanya lengkap, cuma dimasukkan amplop alamatnya Surabaya. Akan sampai ke Jakarta atau ke Surabaya ini? Pasti akan sampai ke Surabaya. Kenapa? Yang di luarnya alamatnya Surabaya bukan Jakarta. Kita juga sama ketika sholat. Iya karena abu dua, iya karena stain. Inna sholati wa nusuki. Semua sholatku, semua ibadahku lillahi ta'ala untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lafatnya, lisannya menyebutkan seperti itu. Cuman batinnya, hatinya tidak ikhlas. Bukan karena Allah ingin dipuji. Ingin dipandang. Ingin dilihat bahwa dia itu dia ahli ibadah. Sia-sia. Podo ambil wong kirim surat ke Jakarta tujuannya cuma ditulis depannya ke Surabaya. Karena itu orang yang alim mengajak dari sifat riak ke ikhlas ini yang kita ikuti. Yang keempat, yang ketiga, minar rogba ila zuhud. Dari orang yang senang dunia, akhirnya ada cinta dunia. Tidak senang dunia, bukan tidak senang dunia berarti tidak mau mencari dunia, cuman tidak menjadikan eh, dunia di dalam hatinya. Cukup dunia hanya ada di kantong, cukup ada di lemari, cukup ada di tempat yang khusus, bukan di hatinya. Karena itu orang yang alim yang majak seperti ini, ini yang kita ikuti. Contoh zuhud, contoh yang jelas yaitu Rasulullah. Kita lihat Rasulullah itu tidak ingin jadi kaya. Bahkan pernah malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan Rasulullah aradhanil malaika, aradhanil Jibril, Ayyaj'ala batha Makkah li dhahaban. Mereka Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Dia menyodorkan kepada Rasulullah, gimana kalau seandainya Makkah ini aku jadikan gunung-gunungnya emas. Pohon-pohonnya jadi emas, daun-daunnya jadi emas. Tapi Rasulullah menjawab, tidak. La, ni ikhtartu ju'an yauman ju'an wa yauman shiba'an. Aku memilih satu hari kenyang, satu hari lapar. Itu Rasulullah. Sampai doanya ya kita bisa bisa setiap hari kita baca kalau kita mau. Doanya Rasulullah apa? Yang sudah ma'ruf. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kak, matikan aku dalam keadaan miskin, kemudian kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ini Contoh zuhudnya Rasulullah. Kemudian orang yang alim mengajak dari sifat apa ini sifat kibir sombong kepada sifat tawadu. Kibir itu paling sedikitnya dia merasa lebih baik daripada yang lainnya. Aku lebih alim, aku lebih pengalaman, aku lebih ngerti, aku lebih ganteng, aku lebih kaya, aku lebih ini sombong. Pertama kali yang sombong itu iblis. Dia itu padahal sudah ibadah 80 tahun. Ibadah menjadi orang alim 80 tahun. Namanya awalnya 80 ribu tahun. Namanya dulunya itu iblis itu Azazil. Dia beribadah 8 ribu tahun. Kita ibadah nggak sampai 100 tahun. 80 ribu tahun cuman karena dia pernah kibir sekali diusir Bukan diusir saja, dilaknat sampai anak turunannya. Karena itu kalau kita menjadi orang yang alim, kita menjadi orang yang kaya, kita menjadi orang yang pinter, cuman kalau kita tidak menjadi orang tawaduk, bahkan kibir, hati-hati. Bukan mandorotnya untuk kita saja, cuman kepada anak turunan kita nantinya. Karena itu, kalau orang alim mengajak dari sifat kibir menjadi orang yang tawadu ini kita ikuti. Yang terakhir dari sifat permusuhan adawah ilan nasiha kepada perdamaian. Ada orang yang mengajak supaya berdamai, supaya satu kalimat. Itu yang kita ikuti, bukan orang yang memetak-metak daripada umat muslimin. Kalau seperti itu kita hindari walaupun dia alim, walaupun dia ngerti hadis, ngerti tak, ngerti tafsir. Yang kita ikuti ulama yang mengajak perdamaian. Tidak mengajak untuk kesesatan. Karena itu contoh yang sudah jelas yang kita hadiri sekarang hallnya yaitu Al Habib Alwi bin Segaf Al Segaf. Kita lihat manakibnya, kita baca manakibnya dari sifat tawaduknya, dari sifat karomnya, dari sifat dia mempunyai murid yang bisa bermanfaat, yang bisa sudah dipastikan ada di pasuran sendiri. Itu adalah contoh bagi kita. Mudah-mudahan kita menghadiri hal ini bisa menjadikan sahibul hal sebagai contoh panutan supaya kita menjadi orang yang bermanfaat baik di dunia maupun akhirat wa magumna illa imtisan li amril li amril shalat. Wa afu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.